Setelah pada pertemuan yang lalu telah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh atau ayat yang kelima afwan. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari permulaan surat An-Nazi'at di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikatnya menyebutkan tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat untuk menegaskan bahwasannya hari kiamat yaumul akhirah adalah benar dan pasti akan terjadi. Maka berikut ini insyaallah taala akan kita kaji ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dari surat An-Nazi'at yang menjelaskan tentang gambaran singkat dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-6 Yauma tarjufu rajifah Hari di mana tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan seluruh dunia seisinya. Tatba'uha radifah. Kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Allah bersumpah di awal ayat dengan nama para malaikatnya bahwasanya hari kiamat itu ada. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya hari kiamat ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang pertama. Pada tiupan yang pertama terjufur rajifah. Dunia seisinya akan hancur rata dengan tanah. Tatba'uha radifah kemudian disusul dengan tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Setelah dibangkitkan, Kulubu yawma idhi wajifah. Hati manusia pada hari itu seluruhnya dalam keadaan takut. Absaruha khashi'ah. Pandangan mata mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah Kemudian kita ambil beberapa faedah dari keterangan beliau rahimahullahu taala. Berkata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Yauma tarjufu rajifah" Hari di mana tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan dunia seisinya. Wahia qiyamus sa'ah. Itu merupakan pertanda hari kiamat telah tiba. Tatba'uha radifah ay ar-rajfatul ukhra allati tardufuha wa ta'ti tilwaha. Kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Membangkitkan manusia yang terkubur dalam kubur mereka. Qulubu yawma idhi wajifah. Hati manusia yang dibangkitkan pada hari itu seluruhnya diliputi dengan perasaan takut. Ai mujifatun wa munza'ijatun hati uh, hati manusia pada hari itu betul-betul ketakutan dipenuhi dengan kekhawatiran min syiddati ma tara wa tasma' karena melihat dan mendengar kedahsyatan yang belum pernah ada sebelumnya absaruha khashi'ah pandangan mata pada hari itu seluruhnya tertunduk ay dalilatun haqiratun qad malaka qulubahumul khawfu wa adhala afidatahum al-faza'u Pandangan mata manusia pada hari itu semuanya tertunduk, merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah diliputi dengan perasaan takut, diliputi dengan kekhawatiran, وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة mereka betul-betul menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam karena semasa hidup di dunia tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nazi'at ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 adalah gambaran singkat dari Allah Subhanahu wa taala tentang yaumul qiyamah yang didustakan oleh orang-orang kafir, yang diragukan oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya Allah bersumpah bahwasanya hari kiamat itu ada dan pasti terjadi bahkan telah ditentukan kapan waktu terjadinya. Kemudian Allah memberikan gambaran khabar kedahsyatan yang akan terjadi pada hari itu membuat seluruh umat manusia tanpa terkecuali diliputi perasaan takut, gelisah, panik dan di apa namanya dirudung dengan penuh penyesalan yang sangat mendalam ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum bagaimana tidak mereka yang dulu sombong ingkar dengan adanya hari kebangkitan ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran khabar yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada mereka dulu ketika di dunia dan mereka masa itu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum semasa di dunia tidak memanfaatkan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyesal begitu pula orang-orang dari kalangan kaum mukminin kalau orang-orang kafir di luar pembahasan karena tempat kembali mereka adalah neraka. Kaum mukminin nanti di yaumul kiamah ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan takut. Pandangan mata mereka tertunduk. Tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak berani berbicara melainkan hanya bisik-bisik di antara mereka ikhwan azani Allah wa iyakum dan mereka pun mendapatkan penyesalan yang mendalam. Menyesal kenapa dulu di dunia masih banyak waktu yang disia-siakan ketimbang dimanfaatkan untuk beramal soleh. Menyesal. Walaupun dia mati di atas keimanan. Walaupun dia mati sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengalami mengalami perasaan takut yang luar biasa, penyesalan yang mendalam karena masih merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Ikhwanifidina wa iyyakum. Dari mana penyesalan tadi muncul? Muncul dikarenakan ikhwanifidina azani wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di hadapan hamba-hambanya tanpa terkecuali jahanam, neraka jahanam yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu hanya digambarkan melalui berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari itu mereka melihat jahanam ayanan dengan mata kepala mereka secara langsung akan muncul dalam perasaan hati kaum mukminin perasaan takut jangan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena tidak ada kesempatan untuk kembali ke alam dunia. Muncul penyesalan yang mendalam karena masing-masing dari manusia akan melihat apa yang telah dia kerjakan semasa hidupnya di dunia. Saat itu dia menyesal 15 tahun berlalu dari usianya kosong dari amal ketaatan. Dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan pelanggaran syariat, karena masih belum mengenal dakwah yang benar, belum terbimbing oleh ilmu, belum mengenal syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakata yasani bidina azani Allahu wa iyakum. Dan pada ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah. Iya. Yang pertama, isbat yaumil qiyamah. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita faedah yang pertama, ayat-ayat ini menetapkan adanya hari kiamat. Dan ini merupakan keyakinan kaum muslimin bahkan termasuk bagian salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Tidak beriman seorang hamba sampai dia mengimani adanya hari akhir. Tidak akan beriman seorang hamba sampai dia meyakini bahwasanya kiamat itu ada dan ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Ansar di Khanifidina Zani Allah wa iyakum pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala Salah seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa di antara kaum mukminin yang paling utama? Qala Rasul menjawab ahsanuhum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat Ansor tadi bertanya, dengan pertanyaan yang kedua, wa ayyul mu'minina akyas? Lalu siapa di antara kaum mukminin yang paling cerdas, yang paling berakal, yang termasuk ulul albab? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, mukmin yang paling berakal, mukmin yang betul-betul cerdas, mukmin yang betul-betul pandai, aksaruhum lil aksaruhum zikran lil maut adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Dan mukmin yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Jadi ada dua kriteria. Dua kriteria mukmin yang paling berakal, yang paling pandai, yang paling cerdas. Yang pertama banyak mengingat kematian. Yang kedua, yang paling baik mempersiapkan bekal menghadapi yaumul akhirah. Karena ada orang yang hanya mengambil satu kriteria, banyak mengingat kematian, tapi tidak memperbaiki bekal. Setiap ketemu dengan temannya, masya Allah, ingat ya akhi, kullu nafsin za'iqatul maut. Masing-masing jiwa itu pasti akan mati. Saya akan mati. Anda juga akan mati. Kita semua akan mati. Mereka juga akan mati. Ya, ingat mati. Iya, saya ingat mati. Azan Isya tiba. Ya. Titip salam buat Pak Imam. Saya ada urusan di warung. Gak salat. Isanibidina azani Allah wa iyyakum. Loh, kamu nanti akan mati loh. Iya, saya yakin saya akan mati. Tapi sabar, saya belum siap untuk salat. Enggak cerdas. Isanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang cerdas, yang pandai banyak mengingat kematian, kemudian memperbaiki bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang kedua. Syiddatu haul yaumil qiyamah. Pada ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyat keadaan hari kiamat. Hari kiamat itu bukan hari yang enteng. Hari kiamat itu bukan hari yang pantas dipandang sebelah mata oleh kaum mukminin. Hari kiamat itu bukan hari yang kemudian pantas untuk dilalaikan atau diremehkan. Ah, gampang hari kiamat. Yakin tidak dengan adanya hari kiamat? Ya, saya yakin. Hafal saya rukun iman. Rukun iman yang kelima. Al-iman bil yaumil akhir. Hafal saya. Hadisnya juga hafal. Hadis Jibril, riwayat Muslim dari sahabat Umar ibn Al-Khattab. Mau saya sebutkan? Oh, jangan nanti kecepatan apa menghabiskan banyak waktu. Ya. Tapi saya hafal, jangan khawatir. Gitu ya. Kemudian Ketika dia menghafal, kemudian memahami, mengimani, meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada. Dan hari kiamat itu adalah hari yang sangat-sangat dahsyat. Ketakutan pada hari itu belum pernah ada, belum pernah dijumpai oleh umat manusia sepanjang hidupnya di dunia. Sebesar apapun peristiwa yang paling mengerikan di dunia, tidak mampu mengalahkan kedahsyatan hari kiamat. Ikhwanifidina allahu wa iyakum. Dan ketika seorang muslim faham akan hal ini, dia tahu bahwasanya hari kiamat itu bukan hari yang sepele, bukan hari yang enteng. Maka dia akan memperbaiki bekal sebaik-baiknya. Mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya agar menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan di dalam ayat ini disampaikan gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulubu yauma idzi wajifah hati manusia pada hari itu seluruhnya diliputi dengan rasa ketakutan, penyesalan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain memberikan gambaran Wa yauma taqumus saah yublisul mujrimun ketika datang hari kiamat, orang-orang yang banyak dosanya, semuanya akan menyesal dengan penyesalan yang mendalam yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Wa yawma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Ketika datang hari kiamat semua orang-orang yang pendosa akan mengalami penyesalan yang tiada tara. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti apa bentuk penyesalan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan perjumpaan dengan Allah itu memiliki dua makna. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, makna yang pertama takdzibun bil qaul, mendustakan dengan lisannya. Dengan tegas ia mengatakan saya tidak beriman hari kiamat itu ada. Saya mengingkari adanya hari kiamat. Manusia akan selesai dengan kematian, tidak ada kebangkitan. Ini bentuk mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makna yang kedua kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, takdzibun bil fi'il, mendustakan dengan amalannya. Kalau ditanya yakin ataukah tidak, dia menjawab yakin. Ketika ditanya hari kiamat itu ada ataukah tidak, ada. Saya beriman akan hal itu, tapi amalannya tidak mencerminkan sama sekali sosok orang yang mengimani adanya hari kiamat di azani Allahu wa iyyakum. Itu termasuk bentuk takzib bil fi'l. Ucapannya membenarkan, tapi perbuatannya mendustakan azani Allahu wa iyyakum. Ya. Katanya beriman dengan hari akhir, tapi ketika diajak kepada ketaatan, ada kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala bermalas-malasan. Katanya beriman dengan hari akhir. Ketika ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunda taubatnya. Tenang, taubat itu nanti kalau usianya sudah masuk 55 tahun. Ada yang bertanya, kenapa kok milih usia 55 tahun? Karena menurut sebagian pendapat ahli bahasa, batas akhir usia pemuda itu 55 tahun. Jadi kalau di bawah 55 tahun masih dianggap pemuda. Jadi jangan heran kalau ada yang nikah sampai tiga kali usianya baru 50 wajar masih pemuda. Walaupun sudah punya cucu, punya cicit masih pemuda. Menurut pendapat sebagian orang ulama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Dia ambil pendapat itu. Batas akhir usia syabab, usia pemuda itu 55 tahun. Jadi kalau sudah masuk usia 55 tahun, lah itu akhir masa muda Ustaz. Disitulah saya akan tobat. Ya. Ya akhi, antum ini sudah punya cucu. Cucu antum hampir mendekati angka 11. Ya. Mau sampai kapan? Santai-santai. Sudah saatnya untuk memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tenang Ustaz, saya kan masih muda. Baru kepala empat. Ya, kepala empat lebih sembilan tahun. Ya, nyaris-nyaris sedikit lah Ustaz. Injury time Ustaz. Ya, biarkan saya menikmati masa-masa injury time ini. Nanti kalau sudah usia 55 tahun jangan khawatir Ustaz, saya akan giat taklimnya. Ya, kebetulan juga sudah pensiun. Nah, lisannya mengatakan beriman dengan hari akhir, tapi perbuatannya mendustakan. Ini juga termasuk dalam cakupan ayat ini. azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Ya. Mereka yang mendustakan hari kiamat, baik yang mendustakan secara lisan terang-terangan atau mendustakan dengan perbuatannya, lalai dengan kemaksiatannya, lalai dengan dunianya, tertipu dengan berbagai macam gemerlap-gemerlap syahwat atau syubuhat sehingga tidak mau taat, menunda-nunda taubat, malas untuk menjalankan ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan," hingga ketika tiba hari kiamat dalam keadaan tiba-tiba. Ya, hari kiamat munculnya tiba-tiba. Ya -tiba. Allahu wa iyakum Orang-orang yang menunda taubat. Menunggu sampai terbitnya matahari dari arah barat. Yang mana pada sore hari sebelumnya ikhanifidina Allah Matahari yang tenggelam. Dia akan kembali uh, naik menuju arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat Allah Matahari yang melakukan rutinitasnya terhalangi untuk sampai kepada arusnya Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk terbit dari arah dia tenggelam. Ya, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Allah wa Iyakum. Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian kemana matahari saat dia tenggelam?" Para sahabat menjawab, "Wallahu taala alam bisawab." Allah wa a'lam. Ya, Allah dan Rasul lebih tahu. Rasul mengatakan matahari ketika tenggelam dia naik menuju arusnya Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai diperintahkan untuk kembali terbit. Arahnya berbeda. Tenggelam di arah barat, terbit di arah timur, ya kan? Ya. Semua belahan dunia sama ya, arah terbit dan tenggelamnya. Sama. Jojoran juga sama ini ya atau beda? Sama ikhwanidina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika tiba hari kiamat kata Nabi alaihi salatu wassalam matahari yang melakukan rutinitasnya ketika tenggelam dia naik menuju arusnya Allah Subhanahu wa taala sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhalangi ya dihalangi tidak bisa naik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum kemudian diperintahkan untuk terbit dari arah dia tenggelam dan saat itulah umat manusia melihat dengan mata kepala mereka tanda yang selama ini diwanti-wanti dan diingatkan oleh para nabi dan rasul bahwasanya hari kiamat akan muncul ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Saat itu mereka semua serentak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat keimanan mereka Allahu wa iyyakum. Lantaran pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hari kiamat dalam keadaan tiba-tiba, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka mengatakan sungguh celaka. Sungguh merugi apa yang sudah kita sia-siakan dari usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Nasib ini dialami oleh siapa kaum muslimin ikhwanifidin azani Allah wa iyakum dialami oleh orang-orang kafir jelas juga dialami oleh al mujrimun orang-orang yang banyak dosanya yang ngakunya mukmin tapi amalannya tidak mencerminkan keimanan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya mukmin dengan adanya hari akhir, namun amalannya sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang yang sedang mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah. Kemudian faedah yang ketiga. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita annal mulka Yawma idzin lillahi taala. Pada hari kiamat nampak bagi nampak bagi seluruh makhluk bahwasanya kekuasaan murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu sebagai raja dibangkitkan sama tingginya sederajat dengan bawahan dan rakyatnya wa yang menentukan mereka mendapatkan keistimewaan ataukah tidak bukan dikarenakan jabatannya semasa di dunia kalau di dunia duduknya seseorang ada kursi VIP, kursi VIP, kursi ekonomi sampai berdiri tanpa kursi ditentukan oleh jabatan dan uang. Allah wa iyyakum. Jabatan Anda tinggi, maka Anda duduk di tempat yang terdepan, paling nyaman. Ya. Kalau Anda tidak memiliki jabatan, ya standar-standar saja. Duduknya di mana? Kursi ekonomi. Kalau Anda dianggap sebagai orang rendahan, maka tidak ada tempat duduk berdiri tanpa kursi sampai selesai acara. azani Allahu wa iyyakum. Nanti di Omul kiamah tidak berlaku. Yang membedakan fulan dengan alan, yang membedakan fulanah dengan alanah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin didekatkan semakin tinggi derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan naungan di saat yang lainnya tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, hakada ikhani fitina azani Allah wa iyyaku. Faedah yang berikutnya. Kalau kita sudah tahu hari kiamat itu ada, hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat belum pernah ada kedahsyatan yang dialami oleh umat manusia sepanjang hidupnya di dunia. Kemudian kita tahu di hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa. Tidak berguna lagi banyaknya pengikut, banyaknya personil, tentara maupun harta pada hari itu ikhwanifidina Allah wa iyakum maka faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah al-isti'dad bi ahsanil a'mal lil akhirah. Seyogyanya bagi setiap muslim untuk membawa bekal yang terbaik membawa bekal yang terbaik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk negeri akhiratnya. Kita semua tahu kehidupan kita di dunia adalah sementara. Ad-dunya ma'bar wal akhiratu waton. Dunia itu hanya tempat lewat, tempat transit. Sementara tempat tinggal kita yang hakiki adalah akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal, bukan asal-asalan membawa bekal. Kok bisa Ustaz? Dari mana Ustaz mengatakan Allah memerintahkan kita betul-betul memperbaiki bekalnya, enggak asal-asalan. Banyak ayat di sanifidina zani Allah wa iyyakum. Ayat yang sering kita dengar pada pembukaan khutbah, pada pembukaan taklim, pada pembukaan daurah. Ya, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa bukan takwa yang asal-asalan bukan takwa yang penting formalitas terlihat sebagai orang yang takwa bergaul dengan orang-orang yang takwa namanya pun Abu Takwa bukan ya kalau yang namanya takwa asal-asalan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum takwa secara zahir ketika dilihat oleh banyak orang tak enak masa banyak orang kemudian apa namanya terlihat bermalas-malasan. Semangat. Kalau banyak orang semangat, cari soft yang terdepan. Di kalangan salafiyin, azani allahu wa iyakum. Tapi ketika sudah kembali ke lingkungannya, ya, muncul kedok aslinya azani allahu wa iyakum. Kalau di saat bersama dengan salafiyin, masya Allah manis berbulu domba. Ya, kembali kepada lingkungannya, muncul taringnya satu persatu. Ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Itu takwa yang asal-asalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan takwa yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Sebaik-baiknya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bekal di sini bidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan asal-asalan. Ya. Termasuk bentuk asal-asalan di sini bidina azani Allahu wa iyyakum tidak berusaha untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui lebih detail, lebih jauh tentang amalan-amalan yang dia lakukan dalam rutinitas kesehariannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sholat misalnya. Ya. Bentuk asal-asalan apa? Yang penting sholat, Saya tahunya dari dulu sampai sekarang sholat ya begini ya seperti ini. Ya. Ngapain susah-susah belajar ada kajian sholat dibuka kajian di sini hari ini se sepekan sekali misalnya sifat sholat Nabi. Ah, sholat sudah paham. Tiap hari saya sholat lima kali. Ya. Itu termasuk meremehkan isanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak memperbaiki bekal. Seorang yang betul-betul memperbaiki bekal untuk negeri akhiratnya isanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika ada kesempatan untuk mendalami sebuah amalan yang sudah rutin dia kerjakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia ambil kesempatan itu sebagai apa? Koreksi. Jangan-jangan amalan yang selama ini dia lakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan apa yang selama ini dia pahami salah. Ya. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan kemudian merasa husnuban terhadap diri kita. Oh, tenang Ustaz. Saya yakin sholat saya sudah betul. Kenapa? Loh, saya ikut Ustaz kajian sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. Tidak pernah absen. Naam, tidak pernah absen. Nyatet tidak? Tidak Ustaz. Ada catatan tidak? Tidak ada. Ada rekaman? Sebentar Ustaz. Ada Ustaz. Tapi kayaknya sudah saya jual itu PC-nya Ustaz. Lupa belum dikopi. Terus hafal ya hafal Ustaz, tapi ya 40% lah Ustaz. 40 yang Anda hafalkan, mungkin atau enggak? Lah itu enggak tahu Ustaz. Lah kalau modelnya kayak gini kemudian merasa dirinya telah sempurna, merasa sholatnya sudah benar, alasannya apa? Sudah hatam taklimnya. Taklim masalah sholat sudah hatam. Kapan itu? 15 tahun yang lalu. Masih ingat kajiannya? Lupa Ustaz. Kajiannya lupa, sudah 15 tahun yang lalu, ya. Kemudian ada kesempatan untuk kajian yang sama, malas untuk datang alasannya apa? Sudah pernah belajar. Ya. Lain kalau dia punya catatan yang bisa dijadikan sebagai sandaran, ya, sebagai rujukan karena lengkap catatannya, sudah dikoreksi oleh ustadznya. Bukan dia yang koreksi. kitabnya dianggap sebagai catatannya dianggap catatan yang sahih Ya, catatan yang benar itu ketika dikoreksi oleh yang mengajar. Zaman dahulu ahli hadis ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum para muhaddisun mereka meriwayatkan dari catatannya setelah dimukabalah dengan catatan gurunya. Dikoreksi dulu. Ya. Saya berguru kepada muhaddis fulan. Selesai. Semua hadisnya sudah saya catat. Tidak bisa dia langsung sampaikan kepada orang lain berdasarkan catatannya sampai dikoreksi oleh gurunya dilihat oh semuanya benar betul saya beri ijazah saya beri izin riwayatkan hadis dari saya melalui kitab yang sudah kamu catat nah itu baru dikatakan sebagai catatan yang benar lah kalau taklimnya kadang semangat kadang tidak ketika semangat tidak nyatet saat tidak semangat tidur ya rekaman ada tapi semerawut bentuknya sudah dirapikan? Males Ustaz. Acak-acakan. Ya. Kapan murojaahnya? Menjelang tidur Ustaz. Setiap hari? Sekali dalam setahun. Lah modelnya kayak gini. Khanifidin azani Allah wa iyakum. Gimana? Bisa diandalkan. Ya. Kalau apa namanya kita sadar jujur dengan keadaan diri kita ikhanifidin azani Allah wa iyyakum. bentuk memperbaiki bekal adalah dengan terus mengasah keilmuan kita ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum sungguh-sungguh dalam talabul ilmi syar'i. Nah, yang sudah masuk isya, tafadhol. Adzan terlebih dahulu al muadzin. Tayyib. Pada yang berikutnya ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum di dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita adamul ightirar bid dunya seyogianya bagi seorang mukmin untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ini merupakan kembangan ya, konsekuensi lanjutan dari faedah yang sebelumnya. Untuk bisa memperbaiki bekal sebaik mungkin guna menghadap Allah Subhanahu wa taala kala di yaumul kiamah seorang mukmin harus memiliki prinsip yang benar dalam menyikapi kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika mengingatkan bahwasanya masing-masing kita pasti akan mengalami kematian. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya balasan dari amal perbuatan kalian akan diberikan secara utuh nanti di yaumul kiamah. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang betul-betul mendapatkan keberuntungan. Dan ayatnya diakhiri dengan kalimat, وَمَا الْحَيَاةُ dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan adalah kesenangan yang menipu mata' kesenangan. Siapa yang nggak suka dengan dunia? Kalau ada yang mengatakan nggak suka dengan dunia, berarti perlu dibawa ke menur. yang nggak jauh dari sini toh, ya kan? Nggak waras ikan azani Allah wa iyyakum. Manusiawi menjadi tabiat manusia suka condong dengan dunia, tapi ingat di situ letak ujiannya ikhwan azani Allah wa iyyakum. Allah mengingatkan wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lebih dari kesenangan yang menipu. Kok bisa dikatakan menipu Ustaz? Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertipu dari tujuan utama dia diciptakan di bunga bumi ini? yang seharusnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan terlalu suka dengan dunia, condong dengan dunia, tidak diarahkan dengan bimbingan syariat, tidak diterangi dengan cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga dia menjadi ahlu dunia seperti orang-orang kafir di azani Allahu wa iyyakum. Tertipu dengan kehidupan dunia. Lupa dengan akhiratnya. Nah, Karenanya, faedah kenapa Allah menutup ayatnya yang diawali dengan kullu nafsin za'iqatul maut ditutup dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur menunjukkan untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya menghadapi akhirat harus memiliki sikap yang benar tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia bisa dipahami bisa dipahami doh bisa dipahami? Nah, gimana bentuknya supaya tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Apakah kemudian menunjukkan berarti Ustaz tidak boleh kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia, nggak boleh bekerja, nggak boleh pakai bagian yang bagus, nggak boleh menikmati fasilitas-fasilitas duniawi, nggak boleh naik mobil dan semisalnya. Siapa bilang? Ya, menyikapi dunia umat manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama ikhani azani Allah wa iyakum ahlul jafa. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang kemudian salah dalam memahami dunia, mereka yu'riduna anil mubahat meninggalkan hal-hal yang mubah dari perkara dunia. Nggak mau nikah. Kenapa? Nikah itu menyebabkan saya tidak konsentrasi ibadah. Salah dia. Dia nggak tahu kalau ada jalan ibadah yang masya Allah azani Allah wa iyyakum hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Ya, ini semangat untuk yang mau menikah dan semangat untuk yang akan menambah lagi. Belum ada ya? Nah, barangkali ada yang mau mempelopori. Ya, antum jangan lihat anak lebih. Jadi dipahami? Tayyib. Ada yang mengatakan di sini bidina azani Allah wa iyyakum kita harus meninggalkan dunia, enggak boleh bekerja. Ya. Kalau kita menggunakan fasilitas-fasilitas duniawi enggak zuhud. Makan pakai daging enggak zuhud. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam makan daging kambing. Kurang mewah apa di fidina azani Allah wa iyyakum. Ini Kelompok yang pertama, Ahlul Jafa. Dan ini dipelopori oleh Sufiyah. Allah wa iyyakum. Ada kelompok yang kedua, Ahlul Gulu. Yang melampaui batas berlebihan dalam menyikapi dunia sampai prioritasnya adalah kehidupan dunia. Semuanya ditimbang dengan dunia. Ya. Mau beribadah, tanya dulu hikmahnya apa? Ya, diminta untuk sholat. Ya akhi, sholat. Sholat itu wajib untuk seorang muslim lima kali dalam sehari. Bentar pak. Saya kalau sholat untungnya apa? Apa hikmahnya sholat? Kalau anda nggak bisa menjelaskan hikmah sholat, saya nggak mau sholat. Kenapa? Rugi saya nanti. Gitu ya. Nah, kata ikhani hazani allahu wa iyyakum. Yang satu, berpaling dari dunia, meninggalkan hal-hal yang mubah dari urusan-urusan dunia yang yang uh, yang lainnya ikhwanifidina azani Allah wa iyakum menjadikan dunia sebagai prioritas sampai lalai dengan tujuan utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang benar adalah ahlul wasat. Golongan yang ketiga, yang pertengahan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Mereka menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendapatkan bekal yang terbaik menuju negeri akhirat. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Kata Allah Subhanahu wa taala Wabtaghi fima ataka Allahu ad al akhirah. Carilah dari semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian negeri akhirat. Maksudnya apa? Semua nikmat duniawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, jadikan itu sebagai sarana untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Contoh, kesehatan. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat sehat sebelum Anda jatuh sakit. Untuk apa? Perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jatuh sakit, pahala amal soleh yang biasa kita kerjakan sewaktu sehat tetap mengalir khanifidina azani Allah wa iyakum. Saya pahami. Naam. Harta. Harta ini merupakan perkara yang sangat disukai oleh manusia. Watuhibbunal mala hubban jamma kata Allah Subhanahu wa taala dan kalian umat manusia memiliki kecintaan yang luar biasa kuat kepada harta siapa yang nggak suka ya toh Nah, memang harta bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh harta. Ya kan? Ya benar? Nah, harta ikan ibidina azani Allah wa iyakum. Termasuk pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang benar pergunakan harta tadi untuk meraih riba Allah Subhanahu wa taala, menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin dengan memperbanyak infak dan sedekah gunakan di jalan ketaatan. Jangan digunakan dalam bab kemaksiatan. Ambil dari pintu yang halal. Jangan mengambil harta dari pintu yang haram. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ni'mal malus salih lirrajulis salih sebaik-baik harta yang barokah, harta yang halal itu ketika dipegang oleh seorang laki-laki yang soleh. Ya. Sehingga menjadi orang yang punya harta nggak ber, nggak tercela, bukan sebagai aib menjadi orang yang kaya asalkan pandai pandai bersyukur ikhwanifidina wa iyakum. Ya, siapa bilang kalau jadi salafiyin wajib miskin, wajib kiri, harus masuk barisan fukorok masa kini? Tidak. Ya. boleh kaya Ustaz? Boleh. Tafadhal mashkura. Di antara para sahabat, banyak di antara mereka yang kaya raya. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arbah. Banyak sahabat yang kaya. Allah wa iyyakum. Jago bisnis juga ada, banyak. Abdurrahman bin Auf yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya Abdurrahman datang ke pasar hanya membawa sekantong tanah, laku tanahnya. Ya, sekantong tanah ini bukan kurma loh ya. Tanah, sekantong tanah. Kalau Abdurrahman yang bawa ke pasar, laku tanahnya bukan tanah sekian hektar loh ya. Satu kantong. Ya. Boleh khanifidina azani Allah wa iyakum bekerja. Boleh mencari uang, boleh mencari maisha. Bahkan itu menjadi tanggung jawab ketika Anda menjadi e, menjadi suami dari istri Anda dan istri-istri Anda ya khanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami ya? Nah, posisinya gimana? Sebenarnya disampaikan dalam ayat Wabdagi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang dicela, yang dicela dari harta fillah azani Allah wa iyyakum ketika harta tadi diambil dari jalan yang haram, itu tercela. Islam tidak mencela orang mencari ma'isyah. Bahkan Islam menganjurkan untuk mencari ma'isyah menjadi pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain yang tercela dalam Islam ketika Anda mencari ma'isyah dari jalan yang haram. Dalam keadaan Anda tahu itu perkara yang haram. Itu adalah riba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Anda terjang itu yang dilarang. Yang tercela menggunakan harta tadi di jalan yang haram, di jalan yang melalaikan ikhwan fillah wa iyyakum. Ketika ada saudaranya sesama kaum muslimin membutuhkan bantuan, Masya Allah, seolah-olah dia diminta untuk mengeluarkan emas sebesar gunung Uhud. Susah. Tapi ketika ada seruan untuk konser, wah Masya Allah, dana mengucur. Ya, kalau nanti ada kurang, ya bilang kepada saya. Nanti saya transfer. Oh ini ada kurang pak, berapa? 15 juta. Oh, gampang. Masuk 15 juta. Untuk apa? Dana konser di Allahu wa iyyakum. Ini yang tercela. Yang tercela ikhwanifidina Allahu wa iyyakum ketika seseorang lebih mengutamakan dunia daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu sholat bertabrakan dengan pekerjaannya ikhwan Allah wa iyyakum dia lebih mengutamakan pekerjaannya daripada salat posisi dia bukan sebagai seorang musafir mukim memungkinkan untuk salat ya ini yang tercela ikhwan fillah Allah wa iyyakum jadi pahami jadi pahami nah Termasuk yang dicela ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum ketika seseorang dalam hatinya, dalam benaknya hanya ada urusan dunia, tidak ada perkara akhirat sedikit pun. Urusan dunia ambisius luar binasa. Ya. Akhirat blas tidak pernah memikirkan bagaimana nanti anaknya akan menjadi orang yang soleh ataukah tidak. Nggak ngurus. Yang penting apa? Kenyang, gemuk, putih, lucu. Semuanya terpenuhi, gizinya sempurna. Ya, sekolah di sekolah yang terfavorit. Ya, gengsinya dipertahankan di azani Allahu wa iyyakum. Yang penting makan aman, beras ada, minyak ada, gas ada, rumah nyaman, mobil mewah. Ya. Itu yang diprioritaskan di Khanifidina Azani Allahu wa iyyakum. Dia tidak pernah memikirkan apakah istrinya yang menjadi tanggung jawabnya ikhanifidina azani allahu wa iyyakum telah menjadi muslimah yang baik, yang bertakwa, yang salihah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Yang penting apa? Yang penting menunaikan hasratnya semata. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Itu yang tercela. Mending kalau berhenti sampai di situ, sampai barat tingkatan, urusan dunia ambisius, masalah akhirat dimasukkan unsur duniawi di situ. Saat dia sholat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pujian manusia, dunia. Ya saat dia sodako ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Bukan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian dari manusia. Dunia lagi. Itu yang tercela ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa difahami? Nah, harta semata. Ya. Harta semata. Pada dasarnya mubah. Boleh. Ya. Bisa menjadi ketaatan bisa berbuah pahala kalau kita bisa memanfaatkan harta tadi sebaik mungkin dan berbuah atau berubah menjadi petaka bencana bagi kita saat kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat Allahu wa iyyakum dan bentuk mengutamakan dunia daripada akhirat sangat banyak yang kalau dirinci nggak cukup ya waktu 15 atau 20 menit Bahkan sampai jam 9 malam ini nggak cukup waktunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di waktu yang lain untuk menjabarkan lebih jelas ya makna daripada mengutamakan dunia di atas kehidupan akhirat sini bidina azani allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, tayyib habis suaranya ya <coughs> nah ada pertanyaan dijawab atau cukup cukup ya jawab insyaallah